Silakan dibuka halaman 54. Alimat Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wa ya'tihi munkarun wa nakirun, kaifa Allahu azza wa jalla wa kaifa arada." Kemudian di antara kejadian yang terjadi di alam kubur adalah datangnya malaikat munkar dan nakir, yaitu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada penghuni kubur yang disebut dengan fitnah kubur. Bagaimana kaifiyah datangnya malaikat munkar dan nakir? Kata Imam Ahmad, kaifa Allah azza wa jalla wa kaifa arada. Kaifiyah datangnya malaikat munkar dan nakir itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai iradah atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah kaifiyah kita tafwid, kita serahkan kepada Allah. Kita katakan wallahu a'lam bagaimana kaifiyahnya namun yang pasti sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Dan al-sunnah mengimani adanya peristiwa ini dan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kemudian kita lihat syarah dari Syekh Sa'ad hafizahullah taala boleh mengatakan wa kadzalika nuthbitu munkaran wa nakiran. Demikian juga kita tetapkan adanya malaikat munkar dan nakir wa annahuma ya'tiyani ila al-'abdi fa yas'alanihi al-masail thalatha dan bahwasanya malaikat munkar dan nakir itu mendatangi para hamba di alam kubur kemudian mereka berdua bertanya tentang tiga perkara yaitu ma dinuka man nabiyuka man rabbuka apa agamamu siapa nabimu dan siapa rabbmu كما ورد ذلك في عدد ahadithi fi sahihaini wa ghairihima sebagaimana hal ini terdapat dalam sejumlah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dan juga dalam kitab-kitab hadis yang lain. Wal muwaffaqu al mu'minu yuwaffaqu lis-shawabi. Dan seorang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk menjawab dengan benar. Wa ghairuhu yaqulu. Adapun orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan ha ha la adri. Yaitu mengatakan ha ha saya tidak tahu. Sama itu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dahulu ketika saya masih hidup, saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu yang terkait pertanyaan ini, maka dahulu pun saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salah Uthaimin dalam kitab Syarah Hadis Jibril bahwasanya perkataan ha hah ini maksudnya adalah dia mencoba mengingat sesuatu yang dulu dia pernah ucapkan ketika masih hidup. Namun ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, ia tidak bisa mengingatnya, tidak bisa menjawabnya. Wa min hadhil muntaliqi fi hadhil qadaya atsalasi dan terkait tentang pembahasan ini yaitu tentang pembahasan tiga pertanyaan di alam kubur. Wafaqallahu jalla wa ala al-imam Syekh al-Islami Muhammad bin Abdul Wahabi ila tadhkirin nasi bil usuli ats-tsalatsati. Allah Subhanahu wa taala Allah Jalla wa ala memberikan taufik kepada alimam imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau mengingatkan manusia terkait masalah ini dengan menuliskan sebuah kitab yang berjudul Al-Usul athalathah. Ya insyaallah sebagian besar kita sudah mempelajarinya. Alhamdulillah yang kita tersebut mempelajari tentang ma'rifatul abdi li rabbih walidinihi wa nabihi walinabihi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari tentang bagaimana seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya dan juga mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mempelajari kitab ini, kitab Al-Usul Al-Thalatha, merupakan salah satu upaya, salah satu usaha agar kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Wal imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengimani adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakumu yukhrujuna minan nari ba'da mahtaraku wa fahman yaitu beliau Nabi sallallahu Alaihi Wasallam akan mengeluarkan sebagian orang dari neraka setelah mereka eh taraku setelah mereka terbakar di neraka kemudian mereka sudah menjadi fahman sudah menjadi arang fayu'maru bihim ila naharin ala babil jannati Kemudian mereka orang-orang yang dikeluarkan dari neraka ini diperintahkan untuk masuk ke sebuah sungai yang ada di depan pintu surga. Kemaja afil fil athari sebagaimana ini disebutkan dalam hadis. Kaifa Allahu wa kama syaa. Adapun tentang kaifiahnya, bagaimana detail-detail sifatnya, bagaimana orang keluar dari neraka, bagaimana dia menuju ke sungai, maka ini kaifa Allahu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala wa kama syaa dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak tahu, wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala masalah kaifiahnya. Innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Yang wajib bagi kita adalah kita mengimaninya dan kita membenarkan perihal tersebut. Syekh Sa'ad Asy-Syafri menjelaskan, sunnati wal jamaati Al-iman الإيمان syafaati Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mengimani adanya syafaat. Panu'minu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam yukallimu rabbahu jalla wa ala fi ba'dil ibadi. Dan kita mengimani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Rabbnya, berbicara kepada Allah subhanahu wa taala tentang sebagian hamba, tentang sebagian manusia. أو فيما يتضايقون منه فيما يتعلق بوقفتهم يوم القيامة atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang sebagian hamba tentang kesulitan-kesulitan yang mereka alami di hari kiamat dan juga terkait dengan wakfatihim terkait dengan posisi mereka di hari kiamat. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang sebagian hamba untuk diberikan syafaat. Wasyafaatu al-muradu biha yakuna al-mar'u ma ghairihi li tahqiqi amrin lidzalika al-ghairi. Dan syafaat itu maknanya adalah seseorang ma ghairihi membantu orang lain mendukung orang lain litahqiqi amrin al ghairi untuk mewujudkan perkara yang diinginkan oleh orang lain tersebut ini makna syafaat secara bahasa. Seperti misalnya kalau kita membantu teman kita untuk melamar pekerjaan di perusahaan kita. Sehingga terwujudlah apa yang diinginkan yaitu mendapatkan pekerjaan. Berarti kita memberikan syafaat kepada teman kita tersebut. Ma'khudun minasy-syafa'i wa huwa alladhi yakunu ba'dal witri. Yang makna ini diambil dari kata-kata syafa' Syafaatnya genap. Genap artinya tadi dari yakunu ba'dal witri. Yaitu bilangan yang ada setelah bilangan yang ganjil, witr. Fal witru wahidun wa syafa'u ithnani. Maka witr itu bilangan ganjil itu contohnya bilangan satu, wahid. Dan bilangan yang syafa' yang genap contohnya dua. Falamma jaa syafi'u wal masyfu'u lahu qila syafi' Oke, ketika datang syafi', syafi' artinya orang yang memberikan syafaat bersama dengan al-masyfu' lahu. Al-masyfu' lahu berarti yang diberikan syafaat. Kemudian yang memberikan syafaat mengatakan syafi' genapkanlah. Seolah-olah dia punya sesuatu yang kurang karena ganjil, kemudian dilengkapi, digenapkan. Nah, di sini Syekh ingin menjelaskan makna dari syafaat secara bahasa. Wa syafa'atu qad ja'atin nususu biha wa bi itsbatiha wa bi bayani annaha ala anwa'in. Dan syafaat yang akan didapat ke manusia itu terdapat dalam nas-nas yang banyak dan nas-nas yang menetapkan adanya syafaat dan juga yang menjelaskan adanya syafaat itu menunjukkan bahwasanya syafaat itu ada beberapa macam. Lakin laha syartani. Namun syafaat itu ada dua macam. Namun syafaat itu ada dua syarat. Sebelum beliau menjelaskan tentang jenis-jenis syafaat, beliau jelaskan dulu syarat-syarat syafaat. Asyartul awalu syarat yang pertama Ibnullahi li syafi'i. Adanya izin dari Allah bagi orang yang syafi, bagi orang yang memberikan syafaat tadi. Ya tidak bebas seseorang memberikan syafaat. Dia perlu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa'u ahadun kainan man kana hatta ya'dana Allahu lisyafi'i. Maka seseorang siapapun itu tidak bisa memberikan syafaat sampai Allah taala mengizinkan dia. Sampai Allah taala memberikan izin kepada si syafi' tadi, orang yang memberikan syafaat. Di catatan kaki nomor satu disebutkan wa yadullu lihadza qauluhu ta'ala ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, Madalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dan surat Al-Baqarah ayat 255. فَإِذَا لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ li fa innahu la yatamakkanu min asy-syafa'ati indallahi azza wa jalla. Kalau seorang tidak mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, maka dia tidak akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah azza wa jalla. Wala tuqbalu syafa'atuhu indahu subhanahu. Dan syafaat yang dia berikan tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Asyartu thaniyu, syarat yang kedua, Ridha Rabbil Alamina anil mashfu'i lahu. Adanya ridha dari Rabbul Alamin, dari Allah subhanahu wa ta'ala, kepada al Mashfu'ilahu Kepada orang yang diberikan syafaat. Jadi syarat syafaat ini terkait dua pihak. Terkait yang memberikan syafaat, dan juga terkait yang diberikan syafaat. Orang yang diberikan syafaat haruslah orang yang Allah ridhai Bukan pelaku kesyirikan, bukan pelaku kekufuran, bukan orang munafik, bukan ahlul bid'ah. Namun dia adalah orang yang Allah ridhoi. Lihat catatan kaki nomor dua. Wa idullu lihada qawluhu ta'ala. Ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala. Wa la yashfa'una illa liman irtaba. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Surat Al-Anbiya ayat 28. Wa qad ijtama'at asy syartani fi qouli ta'ala. Dan dua syarat di atas telah tergabung, telah terkumpul dalam suatu ayat firman Allah Ta'ala Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu syafaat tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat dan bagi orang yang Allah ridhoi perkataannya itu orang yang diberikan syafaat Allah ridhoi perkataannya. Surat Toha ayat 109. فإذا لم يرضى عن المشفوع له لم تحصل هناك شفاعة maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada orang yang ingin diberikan syafaat tersebut maka tidak akan terjadi syafaat. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan dan juga meninggalkan maksiat. Wasyafa'atu ala anwa'in. Dan syafaat itu bermacam-macam. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, asy-syafa'atu al-udhma. asy al-udhma. Wahya lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khasatan. Syafaat al-udhma ini khusus akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وذلك nasa fil في الموقف يوم القيامة fil في al-azimi. yaitu ketika orang-orang berada di mawqif. Mawqif ini istilah lain untuk padang mahsyar. Di hari kiamat, mereka berdiri di sana di mawqif yang azim, yang sangat besar. Wa taqarraba syamsu minhum, kemudian matahari pun mendekati mereka. Wa al iraqu iljaman. Kemudian mereka dikekang oleh keringat mereka dengan sangat-sangat erat dibuat sesak. Dikekang artinya dibuat sesak oleh keringat manusia itu sendiri. Wa yakununa fi karabin sehingga mereka berada di dalam kesulitan yang sangat sulit sekali di padang mahsyar. Wala yadruna min ahli jannati atau min ahli nari. Dan ketika itu juga mereka merasakan resah, merasakan gelisah yang sangat karena mereka tidak mengetahui apakah mereka akan menjadi ahli surga ataukah mereka akan menjadi ahli neraka. Wa lil anbiya'i alaihi wassalamu fayastashfa'una bihim indallahi. Mereka manusia mendatangi para nabi alaihim assalam. Lalu manusia meminta syafaat kepada para nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya'tuna li Nuhin. Mereka mendatangi Nabi Nuh. Tsumma ya'tuna ila Ibrahim. Kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Thumma ya'tuna ila Musa. Kemudian mereka mendatangi Nabi Musa. Thumma ya'tuna ila Isa. Kemudian mereka mendatangi Nabi Isa. Wa kullun minhum ya'tadhiru min asy-syafa'ati indallahi. Dan setiap mereka dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ya'tadhir meminta maaf. Tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu lahum al-aqwamu ala tarawna manahnu fihi. Sebagian orang berkata kepada para nabi ini, Tidakkah kalian melihat apa yang terjadi pada kami ini? Kami sedang kesulitan. Ala tarawna ma bina. Tidakkah engkau lihat apa yang menimpa kami ini? Fa wahidin minhum ya'tadiru bi'udhrin wa yadhkuru dhanban illa man sya'allahu. Namun tetap setiap para nabi tadi mereka ya'tadir. Mereka minta maaf. Dan mereka menyebutkan sebuah udhur Mereka menyebutkan udhur mereka masing-masing. Dan mereka menyebutkan Lamban Dosa yang pernah mereka lakukan. Sehingga mereka tidak bisa memberikan syafaat. Illa man Allah kecuali para nabi yang Allah inginkan untuk tidak menyebutkan dosa yaitu Nabi Isa. Thumma ya'tuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqulu. Kemudian setelah itu para manusia pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Analaha analaha." Akulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian, akulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Fadzalikal maqamul ladzi tahmaduhu alaihi al-umamu kulluha. Maka inilah yang disebut dengan maqaman mahmudan. Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Isra ayat 79. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا Di malam hari, maka hendaknya engkau, wahai Muhammad, sholat tahajud yang merupakan ibadah sunnah bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu akan memberikan kepadamu maqaman mahmudan. Apa yang dimaksud dengan maqaman mahmudan di sini? Maksudnya adalah asyafaatul uzma. Kenapa disebut maqaman mahmudan? posisi yang dipuji, posisi yang terpuji. Kata beliau tadi, "Dzalikal maqamul ladzi tahmaduhu alaihi al-umamu kulluha." Karena ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di posisi yang beliau dipuji oleh semua umat. Tidak hanya oleh umat beliau saja, namun juga oleh umat-umat terdahulu. Dan umat-umat terdahulu juga mendapatkan syafaat dari beliau, syafaatul uzma. ثم بعد ذلك يأتي حتى يقوم بين يدي wa yasjuda. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangkit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beliau bersujud. Wa yahmadullah jalla wa ala bimahamida kathiratin yaftahuha Allahu alaihi fi dzalikal waqti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah jalla wa ala dengan berbagai macam pujian yang sangat banyak yang Allah ilhamkan kepada beliau ketika itu. Itu dengan puja pujian yang belum pernah dilakukan ketika di dunia. Baru Allah ilhamkan kepada beliau untuk diucapkan ketika itu. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada beliau, Ya Muhammadu, kum, sal, tu'ta, washfa, tushaffa. Wahai Muhammad, berdirilah, mintalah engkau akan diberikan. Washfa, berilah syafaat, syafaat Maka syafaat tersebut akan diberikan kepada orang yang ingin diberikan syafaat. Wa yashfa'u hina idzin fi dzalikal maqami min ajli an yuhasiba al ibada. Maka ketika itu pun syafaat diberikan fi dzalikal maqam dalam posisi tersebut yaitu berupa ayuhasiba al ibad berupa Allah Subhanahu wa taala segera menghisap para hamba. Jadi syafaatul uzma itu tidak terkait dengan keluar dari neraka atau masuk ke surga. Tapi syafaatul uzma terkait dengan Allah segera menghisap para hamba. Yang tadinya para hamba itu ada di padang mahsyar dalam keadaan gelisah, dalam keadaan tidak jelas, dalam keadaan resah, dalam keadaan sulit. Kemudian dengan syafaatul uzma Allah Subhanahu wa taala bersegera untuk Mahesa para hamba. Kita lihat catatan kaki nomor satu. Al-hadis rawahu Al-Bukhari fi kitab Tauhid. Hadis tentang syafaat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab Tauhid. Kitab Tauhid di sini maksudnya bab tentang tauhid dalam sahih Al-Bukhari. Bab kalam Rabbi azza wa jalla al qiyamati ma'al anbiya'i wa ghairihim. Pada bab bicaranya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kepada para nabinya dan juga kepada hambanya yang lain. Warawah muslimun fi kitabil iman. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman di Sahih Muslim. Babu adna ahli jannati manzilatan. Bab tentang penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Kulluhum min hadithi Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Yang semuanya itu merupakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kembali ke atas wahadhi syafa'atu mautun ittifaqin fil jumlati inda aktsari ahli ilmi dan syafaat qudma ini merupakan perkara yang disepakati secara umumnya oleh kebanyakan kaum muslimin artinya kaum muslimin semuanya sepakat tentang adanya syafaatul uzma ini namun ada khilaf pada detail-detail peristiwanya an-nautsani Jenis syafaat yang kedua, ayashfa'a fi unasin finnari min ajli ayukhaffifa anhum min azabiha. Syafaat jenis kedua adalah syafaat yang diberikan kepada manusia yang masuk neraka sehingga mereka diringankan siksaannya di neraka. Itu syafaat yang didapatkan oleh Abu Talib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebab syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diringankan siksanya di neraka sehingga beliau mendapatkan siksa neraka yang paling ringan dari semua penduduk neraka yang ada. Anak usal itu jenis syafaat yang ketiga, yashfa'a fi unasin min ahli jannati an turfa'a darajatuhum. Syafaat yang diberikan kepada penduduk surga sehingga kedudukan mereka ditinggikan, dinaikkan lagi. Karena surga itu derajat bertingkat-tingkat. Tentunya ketika ditinggikan derajatnya, dia mendapatkan nikmat yang lebih nikmat lagi. Anna urabi jenis syafaat yang keempat, ayyashfa'a li unasin dakhalu an-nar min ajli ayantaqilu min minan nari wa yasbahu fil jannati syafaat yang diberikan kepada penduduk neraka. Sehingga mereka berpindah dari neraka, kemudian menjadi penghuni surga. Syafaat yang mengeluarkan penduduk neraka dari neraka, kemudian menjadi penghuni surga. Wahadil anwa'u al-arba'atu minasyafaati athbataha ahlus sunnati wal jama'ati wastadallu ala dhalika bi ahaditha kathiratin. Thabatat anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka empat jenis syafaat di atas itu ditetapkan oleh alusunnah wal jamaah, diyakini oleh alusunnah wal jamaah dan alusunnah berdalil untuk menetapkan hal itu dengan hadis-hadis yang sangat banyak yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha hadis Abi Sa'idin wa Abi Hurairah fi sahihaini. Di antaranya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim anna unasan umira bihim fadkhalun nara. Ada manusia yang mereka diperintahkan untuk masuk neraka. Sama inna Allah jalla wa ala yukhrijuhum ba'da dzalika minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahman. Kemudian Allah jalla wa ala mengeluarkan mereka dari neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arang. ya'muru bihim ila nahrin alal ala babil jannati fayanbutuna kama yanbutul hamilu ala majras sayli Kemudian mereka diperintahkan untuk menuju ke sebuah sungai yang ada di depan pintu surga. Kemudian setelah itu mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya benih yang ada di aliran air. Sama ba'da dzalika yadkhuluna jannata. Kemudian setelah itu mereka pun masuk ke surga. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Rawahu Abu Dawuda wa Tirmidhiu wa Ibn Majata an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Dawud, at tirmidhi Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. sahahahu Asy-Syaikh Al-Albani kama fi Mishkatil Masabih. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam uh, takhrij beliau terhadap kitab Mishkatul Masabih. Kitab Mishkatul Masabih ini kitab kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Khatib At-Tabrizi. Syekh Al-Albani mentakhrij, beliau meneliti, menganalisa setiap hadis-hadis yang ada dalam kitab Mishkatul Masabih tersebut. Kita kembali ke syarah. Wajah fi hadithin fi sunani anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Dan terdapat hadis dalam kitab-kitab sunan. Kitab sunan ini Nah, banyak maksudnya adalah kitab Sunan Al-Arba'ah. Kitab Sunan yang empat. Yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaatku diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku." Kita lihat catatan kaki nomor satu فتبين لنا أن هناك في باب الشفاعة من فرط في إثباته حتى نفوا ما دلت عليه النصوص Dari sini jelaslah bagi kita bahwasanya dalam bab syafaat ada orang yang farab, ada orang-orang yang kurang dalam masalah ini. Orang yang keliru dalam penetapan syafaat. Sehingga mereka menafikan apa-apa yang terdapat dalam nas-nas tentang syafaat. Ada yang bersikap kurang. Wa hunaka qaumun ghallu fil itsbati hatta athbatu syafa'atan lam nuthbitha an-nususu. Di sisi lain ada kaum, ada sekelompok orang yang melebihi batas. Ada yang kurang dan ada yang melebihi batas dalam penetapan syafaat sehingga mereka menetapkan syafaat yang tidak ditetapkan oleh nas-nas. Fayathbatu syafaat al-mauta min ashabil kuburi lahum indallah. Contohnya mereka menetapkan adanya syafaat dari orang yang sudah mati, dari para penghuni-penghuni kubur yang syafaat itu diperuntukkan untuk mereka, para penyembahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. ووفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة للوسطية في هذا الباب كغيره من الأبواب. Dan Allah pun memberikan taufik kepada ahlu sunnah karena mereka bersikap wasatiyah, bersikap pertengahan dalam masalah ini sebagaimana juga dalam bab-bab yang lain dalam masalah yang lain. Fa'athbatu ma athbatathu an-nususu wa nafau ma nafathu an Sehingga ahlu sunnah itu menetapkan apa yang ditetapkan oleh nas dan menafikan apa yang dinafikan oleh nas dalam masalah syafaat. Yaqul Syekhul Islam fi iqtida'i siratal mustaqim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim beliau mengatakan, al mawdi'u iqtarafa an-nasu fi thalathi firaqin." Dalam masalah ini manusia terbagi menjadi tiga golongan. Para wa wasatun. Ada dua golongan yang ekstrem ekstrem kanan dan ekstrem kiri dan ada yang wasat, ada yang pertengahan. Wal musyrikuna wa man wafaqahum min min mubtadi'ati ahli kitab kan nasara wa mubtadi'ati hadil ummati. Adapun orang-orang musyrikun dan orang-orang yang semisal dengan mereka, demikian juga para ahlul bid'ah dari kalangan ahlu kitab seperti orang-orang Nasrani dan juga ahlul bid'ah dari kalangan umat ini, umat Islam asbatu eh, asy-syafa'ata allati nafaha al-Qur'an. Mereka menetapkan syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an. Seperti tadi, meminta syafaat kepada kuburan, kepada orang mati. Wal khawarij wal mu'tazilatu ankaru syafa'ata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ahli kabairi min ummati. Sedangkan orang-orang khawarij dan juga orang-orang mu'tazilah mereka mengingkari adanya syafaat Nabi kita terhadap para pelaku dosa besar dari kalangan umat beliau. Bal ankara ta'ifatun min ahli bid'ah intifa'al insani bi syafaati ghairihi wa du'aihi. Bahkan sebagian kalangan ahli bid'ah mereka mengingkari bahwasanya sesama manusia bisa intifa, bisa memberikan manfaat berupa syafaat satu dengan lainnya dan juga mengingkari adanya manfaat dari doa. Bahwasanya kalau orang sudah meninggal kita doakan, menurut sebagian ahli bid'ah enggak manfaat didoakan. Kama karu intifa'ahu bisadaqati ghairihi wa siyamihi anhu. Dan mereka juga mengingkari adanya manfaat dari sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Dan juga mengingkari adanya manfaat dari puasa yang diniatkan untuk untuk orang yang sudah meninggal. Padahal dua ini ada dalam hadis. Ya, sedekah untuk orang meninggal dan juga puasa untuk orang meninggal disebutkan dalam hadis yang sahih. Wa angkaru syafa'ata biqaulihi ta'ala. Mereka mengingkari syafaat dengan alasan firman Allah taala min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah sebelum datang kepada mereka hari di mana tidak ada jual beli dan juga tidak ada teman dekat yang bisa memberikan bantuan. Dan juga tidak ada syafaat. Surat Al-Baqarah 254. Wa oleh ta'ala dan juga dengan firman Allah Ta'ala, malil zalimina min hamim wa la syafi'in yuta'." Orang-orang zalim tidak memiliki hamim, tidak memiliki teman di akhirat dan juga tidak memiliki pemberi syafaat yang akan diterima syafaatnya. Nah, surat Ghafir ayat ke-18. wanah nahwi dan ayat-ayat yang lain. Mereka hanya melihat sebagian ayat yang nampaknya mengingkari adanya syafaat. Padahal ada ayat-ayat yang lain yang menetapkan syafaat. Demikian juga dalam hadis-hadis. Amma salaful ummati wa a'immatuha wa man tabi'ahum min ahli sunnati wal jama'ati Fa'athbatu ma ja'at bihi as-sunnatu 'ala Nabi alaihi wasallam. Adapun salafal ummah dan juga para imam-imam mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan al-sunnah wal Jamaah mereka menetapkan apa yang terdapat dalam as-sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min syafaatihi li ahli al-kaba'iri min ummatihi yaitu berupa adanya syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umatnya wa ghairi من min anwa'i syafaatihi wa syafaati ghairihi minan nabiyyina wal malaikati. Bahkan juga Al-Sunnah menetapkan adanya jenis-jenis syafaat yang lain dari beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syafaat dari orang-orang dari pihak-pihak selain beliau, yaitu dari para nabi dan juga dari malaikat. Ya, para nabi selain Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat kepada umat mereka. Demikian juga malaikat bisa memberikan syafaat kepada manusia. Wa innahu la yakhludu finnari min ahli tauhidi ahadun. Dan Al-Sunnah mengatakan bahwasanya tidak akan kekal di neraka orang-orang yang bertauhid satu orang pun. Orang yang punya tauhid ketika dia mati dia tidak dalam keadaan kufur, tidak dalam keadaan melakukan syirik akbar, dia masih punya tauhid, maka dia pasti akan masuk surga pada akhirnya. Tidak akan kekal di neraka andaikan dia masuk neraka. Wa qarru bima ja'at bihi as-sunnatu min intifa'il insani bidu'a'i ghairihi wa syafa'atihi wa sadaqati anhu bal wa sawmi anhu fi ahsahi al-ulama'i. Maka Ahlussunnah menetapkan yang terdapat dalam as-sunnah berupa adanya manfaat kepada manusia yang sudah meninggal dengan doa, doa dengan adanya doa orang lain dan juga dengan adanya syafaat dari orang lain sesama kaum mukminin dan juga dengan adanya sedekah dari orang lain atas nama dia dan adanya puasa dari orang lain atas nama dia. Menurut pendapat yang paling tepat, yang paling sahih dari dua pendapat ulama. Kama thabatat bihi as-sunnatu as-sahihatu as-sarihatu. Sebagaimana ini ditetapkan oleh sunnah yang sahih dan yang sarih, yang tegas. Wa makana fi ma'na dan juga semua amalan yang semakna dengan puasa. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, perkataan beliau ini yang terakhir, memakan nafi makna suami dan semua amalan-amalan lain yang semakna, yang semisal dengan puasa bisa dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal. Ini dikritik, diingkari oleh sebagian ulama yang lain. Wa qalu inna syafi'a yatlubu min wa yas'alu wa la tanfa'u syafa'ata indahu illa bi'idnihi. Dan al-sunnah mengatakan bahwasanya syafi'i orang yang memberikan syafaat itu meminta syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu sejatinya milik Allah. Allah taala katakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, semua syafaat itu milik Allah semuanya. Dan surat Az-Zumar ayat 44. Maka tidak boleh minta syafaat kepada selain Allah. Tidak boleh minta syafaat kepada nabi, kepada penghuni kubur, kepada malaikat atau kepada siapapun. Minta syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesama orang beriman di akhirat bisa saling memberikan syafaat. Karena orang beriman memberikan syafaat dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa bi'idnihi. Dan syafaat tersebut juga tidak akan bermanfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi